istawa juga mengandung makna amal. Sebagaimana yang akan kita lewati dalam sarannya saya bin Bas. Juga kalau menyebut Qayyim yang sering telah kita sebutkan. Dalam menafsirkan makna tilawah. Dan yang diinginkan dengannya yaitu membedakan antara tilawah dengan matlu. Antara tilawah dengan matlu tilawah fi'lul abad wal matluwu kalamullah dan fi'il dapat adalah makhluk wal matlu kalamullah gairu makhluk apa itu? Dan ini sudah berkali-kali dalam beberapa bab yang telah kita lalui. Dan berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uti alut Taurati at Taurat fa'amilu biha." Ahlu Taurat diberi Taurat. Mereka mengamalkan dengan Taurat tersebut. Di antara amalannya adalah tilawah mereka. Di antara amalannya adalah tilawahnya mereka. Di antara amalannya alul Taurat yakni Yahud adalah tilawahnya mereka terhadap Taurat. Dan itu adalah fi'luhum, perbuatan mereka dan itu dalam makhluk. Wal matlu jadi Taurat kalamullah azza wa jal. Maka oleh itu perhatikan ya ikhwah, Imam Bukhari memiliki istimbat yang sangat dalam dalam masalah ini bahkan ditulis oleh beliau sendiri dalam satu kitab khusus dengan judul yang sering kita sebutkan Kholku Af'alil Ibad. Af'alul Ibad adalah makhluk itu bisa dibaca, dimiliki dan dibaca, murah dibeli. Wa al injil al injila dan juga al injil ini dari Nasara diberi al injil. Fa'amilu bihi. Mereka mengamalkan dengan al injil. Dan tilawah mereka terhadap itu juga masuk dalam masalah amalan mereka. Sama saja seperti yang sebelumnya. Wa utitumul Qur'an amiltum bihi dan kalian diberi Al-Qur'an yakni kalian wahai umat yang menyambut dakwah ini. Umatnya Rasulullah umatul ijabah. Kalian diberi Al-Qur'an dan kalian amalkan dengan Al-Qur'an tersebut. Di antara amalan kita adalah bacaan kita terhadap Al-Qur'an. Dan bacaan kita makhluk yang kita baca kalamullah. Itu yang diinginkan antara at antara qiraah dengan makruh. Mafhum qiraah fi'luna atau af'aluna. Wal makruh kalamullah ghairu makhluk. Maka dikatakan sini oleh beliau bin Bas samahu amalan. Fa'amilu bihi sama tilawatahum wa amalahum bima fihi amalan. Rasulullah menamai bacaan mereka dan amalan mereka dengan apa yang dikandung oleh apa yang mereka baca, yakni Taurat dan Injil dan Al-Quran dinamai dengan amalan. Rasulullah menamai bacaan mereka Alul Injil, Alul Taurat, dan menamai amalan mereka amalan terhadap Al-Quran, terhadap Taurat dan Injil dinamai dengan amalan. Berupa bacaan kita, amalan kita. Wal matlubu ghairul fi'il, maka al matlu ghairul fi'il. At-tilawatu fi'lul abad. Yang al matlu yang dibaca ini bukan perbuatan, tapi kalamullah. At-tilawa fi'lul abad. Bacaan adalah perbuatannya hamba. Wal matlubu kalamu Rabbi Jalla wa'ala. Dan yang dibaca adalah kalamnya Rabb, bukan makhluk. Bacaan kita makhluk, yang dibaca bukan makhluk. Kalamullah. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan membedakan antara at-tilawah wal matlu, antara kiraat dengan makruh antara Alkitabah dengan maktub. Nah itu. Al-maktub fi mushaf kalamullah. alkitabah fi lul abad. Yang menulis. Makhluk. Wa qala Abu Razin rahimahullah taala yatlunahu haqqa tilawati. Maknanya wa malu bihi haqqa amalihi. Nah, inilah yang diinginkan bahwasanya makna talaya telu bukan hanya sekedar membaca saja tapi beramal. Ya teluna wa tilawati mereka beramal dengannya sebenar-benar amalan yang dikandung oleh apa yang mereka baca. Ya kan? Dulu ketika kita pernah pertama kali baca kitabnya Ibnu Qayyim terkait dengan makna tilawah yang kita tahu cuma artinya dalam membaca. Ternyata apa? Tilawah itu maknanya juga ber beramal. Nampak kayak janggal dalam benak kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu tentang makna tilawah kecuali bacaan. Tapi ternyata, ya kan? Kalam tadi maksur. Nah, ada riwayatnya dari salaf bahwasanya makna tilawah juga amal amalan dengannya. Tilawatul Quran bisa mengandung amal dengan Al-Quran. Apa itu? Maka itu pentingnya mencari ilmu. Kenapa? Karena kita yang kita dengar sejak kecil mana tilawah yang sering disebutkan dalam podium ya kan biasanya dalam acara-acara tertentu seorang yang membagi memimpin sambutan memimpin acara menyebutkan apa pertama bacaan tilawatul Quran katanya. Dua, ini ini ini dan selanjutnya. Yang kita tahu bahwasanya tilawat adalah tema artinya baca bacaan. Ternyata ya kan, Alul Ilm menjelaskan lebih luas sebagaimana yang di sini dibawakan Imam Bukhari. Itu namanya mengikuti jejaknya salaf. Itu namanya mengikuti jejaknya salaf dalam memahami an-nusus Al-Quran dan Sunnah wa ya'maluna nabi haqqo amalihi tafsir dari ya hu haqqo tilawatihi jadi tilawah mana juga ber beramal bukan sekedar cuma membaca yukalu yutla yukro hasanul tilawah bagusnya bacaan yukro dibaca hasanul tilawah lil qur'an hasanul, hasanul qira'ah lil, lil qur'an bagusnya bacaan untuk terhadap Al-Qur'an jadi penjelasannya kata Syekh bin Bas taala yakni yuqalu hadza wa hadza. Yuqalu wa Dikatakan ini dan ini tilawah bacaan juga tilawah beramal. ya teluhu tilawatan yakni koroahu Ya teluhu tilawatan yakni qara'au yakni membacanya. Ya teluhu membacanya. Yuqalu hasanul tilawah hasanul qira'ah. Bagusnya bacaan. Wa yuqalu talau bimana amila bihi wattaba'ahu. Dan dikatakan talau bimana amila bihi beramal dengannya dan mengikuti apa yang dibaca berupa amalan ikutannya. Mengikutnya berupa penerapan amalan. Itu namanya talahu. Mafhum? Jadi talah itu bukan cuma artinya membaca, tapi juga beramal. Gimana amila. Mafhum? Dan inilah yang perlu ditekankan untuk mengetahui tentang pemahaman yang lebih luas daripada apa yang sering kita dengar tilawah mananya cuma bacaan melulu. Wabil hadis la doraita wala talaita. Dalam hadis la doraita wala talaita rawal Bukhari dengan nomor 1338 ma fahim haqqa wala wala ihtadaita ilal haqqi. Berarti tidak engkau memahami kebenaran dan kau tidak berpetunjuk dengan kebenaran atau kepada kebenaran menunjukkan ah, amal mafahim tahal hakko terkait dengan pemahaman ilmiah perkara ilmiah walah tadaita perkara amalia mafhum hadaituhu fahtada. Aku tunjuki dia lalu dia mengambil petunjuk tersebut pemahaman sekalian perbuatan. Mabum. Maka itu dikatakan walahtadaita yang diinginkan adalah al-amal. Berarti talaita engkau tidak beramal, engkau tidak berpetunjuk dengan apa yang kau terima Al-Quran tersebut dan sunnah tersebut. Ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Pada seorang hamba. Lah, datang kau tidak tahu, tak. Wala talaita engkau tidak berpetunjuk kepada kebenaran atau bilhak dengan kebenaran. Maka makna walatalaita engkau tidak beramal dengan kebenaran. Dan ini adalah ingkar ataupun celahan terhadap seorang hamba yang tidak beramal dengan apa yang sampai kepadanya berupa syariat ini, berupa Al-Quran dan Sunnah. Syahidnya bahwasanya, ya kan? Tala ini maknanya adalah beramal. Selain maknanya membaca juga ber, beramal. Menerapkan apa yang dia amalkan. Yang dia baca, dia baca. Dan itu yang diinginkan Imam Bukhari bahwasanya tilawah adalah fi'il. Wal matlu kalamullah. Yatluna wa haqqa tilawati. Dijelaskan di sini saya bin Bas yattabi'unahu hakul ittiba. Mengikutinya sebenar-benar cara mengikut sebenar-benarnya mengikut. Falau talauhu maka seandainya mereka membacanya ahsanat tilawat sebaik-baik bacaan. Ahsan tilawati walau talauhu atilawat al hasanah namanya min min apa? Sifalil mausuf maka jikalau mereka itu membaca dengan sebagus-bagusnya bacaan atau bacaan yang terbagus. at al-husna wal hasana walam yattabi'uhu lahalaku dan mereka enggak mengikuti dengan berupa amalan sungguh mereka pasti binasa lahalakul lam litakkid pasti mereka binasa yang diinginkan oleh beliau Syekh bin Bas taala bahwasanya makna tilawah adalah beramal selain makna membaca dengan lap dengan lisan kita. Jadi tuntutannya membaca juga berak, beramal. Kalau cuma membaca saja nggak beramal, binasa. Membaca saja nggak diikuti apa yang dia baca, bina, binasa. Kita membaca nggak ikut, nggak kita ikut dengan apa yang kita baca, kita binasa. Paham ya, Sebagaimana ini syahidnya dibawakan oleh beliau dalam hadis la dorata wala talaita. Dan mafhum dari perkataan yang telah lalu bahwasanya tilawah gurul matlu. Baik, kira gurul makro dibedakan oleh Imam Bukhari taala. Qala la yamassuhu la yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bil Qur'an. Wa la yahmilu bi haqqi illa al-mukinu. Liqaulihi ta'ala masalul ladina at tawrata thumma lam yahmiluha. Kama Kamasalil himar yahmilul as yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. La yamassuhu. Ditafsirkan di sini la yajidu ta'mahu tidak mendapatkan rasanya Al-Qur'an. Dan nggak mendapatkan manfaatnya. Kecuali orang yang beriman dengan Al-Quran. Wala yahmiluhu dan tidak wala yahmilu bihaqqihi illa alal mukinu. Jadi kecuali orang yang beriman dengan Al-Qur'an yang bisa mengamalkan Al-Qur'an tersebut, yang bisa memenuhi haknya Al-Qur'an. Kenapa? Karena firman Allah taala, "Masalul ladzina humilut Taurata", perumpamaan orang-orang yang dibebani untuk mengamalkan Taurat semalam yahmiluha dan mereka tidak mengamalkannya perumpamaannya diserupakan dengan keledai membawa asfar asfar ini adalah apa kitab-kitab jamak dari kata apa sifar asfarun Ya, aspar ini adalah maksudnya kitab. Seperti perumpamaannya keledai membawa kitab-kitab yang banyak di punggungnya, tapi mereka tidak tahu keledai tadi. Keledai tadi tidak tahu apa yang dibawa. Bisa masarul qawmil ladzina kadzabu bi ayatillah. Sejelek-jelek perumpamaan betapa buruknya perumpamaan orang satu kom yang mereka mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qawma zalim dan Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Zalim ini adalah bisa zalim bermakna kufur, bisa zalim bermakna al-ma'asi kibar dan selanjutnya. As-Sarah sebelum beliau saya benar sarah ayat di atas ada pertanyaan dari beliau soalun minasih <clears throat> Mada qala Sarih? Apa yang dikatakan oleh Sarih? <clears throat> yakni eh, Ibnu Hajar. as maksudnya adalah Ibnu Hajar. La yamassuhu ay la yajidu ta'mahu. Kalimat la yajidu ta'mahu ini apakah ada komentar dari Ibnu Hajar? Ta'arrada lahu aw ma ta'arrada lahu. Abil aini aw madza qala al aini. Aw madza qala al aini yakni Ibnu Hajar apakah menyinggung pembawaan dari Imam Bukhari la yaj la yamassuhu ay la yajid ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bil Qur'an ila akhirih. Apakah Ibnu Hajar menyinggung kalimat ini yang dipakai Imam Bukhari? ke al ini Juga ada komentar, ada penjelasan. Jawaban dari para tolabat sebagian mereka menjawab Qala al-Hafidh bin Hajar fil Fath. Qauluhu la yamassuhu ay la yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bil Qur'an. Wa la yahmiluhu haqqi illa al-mukinu wa fi riwayatil mustamli al-mu'min. Jadi mungkin maknanya mukmin. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar dalam riwayat yang lain dari riwayatnya Mustamli ini mungkin maknanya mukmin. Lapatnya beda. Liqauli ta'ala masalul ladzina hamilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama masalul himari yahmilu asfar. Kemudian ringkas dari kalamnya Ibnu Hajar wa hasil wa tafsir. Nah, Kemudian sebagian para tolaba di hari itu para hadirin membacakan lanjutannya wahasilul tafsir. Ringkas penafsiran yang dibawakan Imam Bukhari. Anna makna la yamassu al-Qur'ana la yajidun ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bihi wa aikona bi anna min indillah fa wal mutahhar minal kufr. Jadi ringkas daripada penafsiran di atas bahwasanya makna layamasul Qur'ana tidak mendapati rasanya Al-Qur'an, enggak mengawati makna yang Al-Qur'an kecuali manfaatnya Al-Qur'an kecuali orang yang beriman dengan Al-Qur'an dan yakin dengan Al-Qur'an bahwasanya dia datang dari Allah. Al-Qur'an tersebut. Ringkas makna itu adalah fawal mutahhar itulah orang yang disucikan dari kekufuran. Mutahhar semaf'ul. Wala yahmilu bihaqqi illal mutahhar al jahl dan tidaklah yang bisa mengamalkan haknya Al-Quran tadi kecuali orang yang disucikan dari kebodohan wasak dan keraguan la al-ghafili anhu atau la al-ghafilu anhu bukan orang yang lalai dari dari Al-Quran tersebut jadi di sini Syekh bin Bas rahimahullah taala telah melewati penafsiran ini dari Ibnu Hajar rahimahullah taala dulu ketika beliau belum buta atau Syekh bin Bas meminta kepada sebagian mungkin keluarganya atau muridnya untuk memurajaai syarahnya Ibnu Hajar dari awal sampai akhir. Dan yang yang tertera dalam tahqiq Fathul lembar tahqiqnya saya bin Bas ini memang enggak seluruhnya. Kalau enggak salah sampai kitab kitab silat tiga silat enggak salah gitu dalam Fathul Bari. Betul. Cuma kalau melewati tentang kalamnya Ibn Hajar, ya bisa jadi dulu sebelum beliau buta atau setelah beliau buta tapi dibacakan oleh orang-orang yang dengan oleh Syekh Bas untuk membacakannya. Maknanya beliau Syekh Bas telah mengetahui syarah ini sehingga beliau bertanya kepada muridnya apa yang dikatakan Ibnu Hajar tentang la itu tak wa naf'ahu illa man amana bil Qur'an ila akhirih. Sehingga beliau bertanya, apa yang kata Ibnu Hajar? Lalu dibacakan oleh sebagian muridnya dalam ketika mengajarkan kitab ini Dinukilkan seperti yang telah kita baca tadi itu. Oleh beliau di situ dikatakan oleh Ibn Hajar bahwasanya wahasul ada tafsir. Wala yahmilu bihaqqi ilal mutahhar minal jal wasak lal ghafilu anhu. Dan tidaklah yang bisa mengamalkan haknya Al-Qur'an kecuali orang yang disucikan dari kebodohan, dibersihkan dari kebodohan dan keraguan bukan orang yang lalai dari Al-Quran. Ngapum? Nah itu. Maka oleh itu barang siapa yang memiliki kebodohan dan keraguan, itu termasuk orang yang lalai. Dan betapa banyak manusia yang memiliki atau tertimpa dua penyakit ini, jahal dan ragu. Ya kan khususnya orang yang memiliki pemahaman sekuler. Ya kan? kita tidak ragu lagi bahwasanya di antara mereka adalah banyak yang ragu dengan tuntunan Al-Quran dengan bukti penerapan hukum Al-Quran benar-benar mereka sangat popi terkait dengan urusan darah, darah, harta dan yang lainnya bahkan keyakinan terkhusus orang yang teracuni demokrasi sejak dini umur dini sampai ubannya sudah merata di kepalanya. Benar-benar mereka kita yakin bahwasanya mereka banyak keraguan dalam masalah tuntunan Al-Qur'an. Al Dan ini perhatikan bukan orang yang mutahar, bukan orang yang disucikan dari kebodohan, bukan orang yang disucikan dari apa? Dari kekufuran. Kenapa? Karena maknanya di sini dikatakan fawal mutahhar minal kufr. Ini kalamnya benar Hajar. Jadi nggak mendapati rasa Al-Quran dan manfaatnya Al-Quran kecuali orang yang beriman dengannya dan yakin bahwasanya Al-Quran datang dari sisi Allah. Itulah orang yang tersucikan dari terbersihkan dari kekufuran. Dan tidaklah bisa mengamalkan hanya Al-Quran kecuali orang yang disucikan atau tersucikan, terbersihkan dari kebodohan dan keraguan, bukan orang yang lalai darinya. Kalau ada orang yang mengaku gak nggak dari Al-Quran sementara dia mempelajari demokrasi sejak dini kecil sampai tua, mana pula dipercaya orang bahwasanya dia gak lalai. Mempelajari ilmu teknologi, ya kan? Atau yang semisalnya dari kecil sampai tua, bagaimana dia orang yang bukan gafil dari Al-Quran? gafil, Dengan bukti gak mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Mengaku Muslim tapi gak tahu kawannya seorang Muslim yang baik Bahkan orang yang baik dibenci oleh dia. Orang yang jelek dicintai. Ini sebagai bukti bahwasanya benar-benar tidak tahu tentang apa yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan orang yang menggandrungi organisasi dari kecil sampai tua. Nggak tahu siapa kawannya, nggak tahu siapa lawannya. Mengaku muslim seharusnya berkawan dengan orang yang muslim yang baik, tapi malah membenci muslim yang baik. Orang yang muslim masalah masalah itu yang dikawani. Dibela, didukung, ini adalah orang yang benar-benar teracuni dengan jahil dan keraguan. Dan itulah orang yang lalai. Apam? Jadi kalam yang belajar ini kalam yang perlu dicermati. Bukan sekedar dibaca, selesai. Penerapannya enggak ada. Jadi wala yahmilu bihaqqi ilal mutahhar minal jahal wasyak wala lal ghafil anhu. Allah la ya'malu. <coughs> yang dia tidak beramal. Ladinina dari kalam sebelumnya. Lal gofil. Bukan yang gofil. Siapa gofil? Allah dilayak malu. Orang yang tidak beramal. Walaupun mengetahui itu dari Al-Quran, dari, dari, dari Allah SWT. Fayakunu kalhimar, maka menjadilah seperti keledai. Allah di Allah di ini dudukannya naat. Dia adalah jer. Kal himar alladhi yahmilu ma la yadrihi seperti keledai yang dia itu membawa apa yang dia enggak tahu apa yang dibawa. Nah, siapa yang ingin bersih dari konsumsi kalam ini harus berupaya menghilangkan kebodohan, menghilangkan keraguan dan caranya dipelajari dan diamalkan. Mafhum? Baru selesai dari urusan seperti keledai. keledai. Kalau enggak Keledai tetap nempel di kepala dia. Nah. Mafhum itu? Keledai nempel di otak dia. Maka kalau itu demokratiin mereka adalah para keledai. Para keledai walaupun lomba Al-Quran menang juara satu internasional. Ayo, keledai. Keledai menang lomba bacaan Al-Quran. Di mana dia demokrati, hizbi, Nah, mungkin sufi, mungkin kuburi. Maka keledai menang juara satu bacaan Al-Quran. Itulah keledai. Nah, berkaki dua. Hmm. Kasih makan rumput susah untuk makan. <clears throat> Perhatikan itu. Kalau mau bebas dari sifat keledai. Nah ini konsekuensi dari kalamnya Ibn Hajar ini perlu dipahami dan cermati. Jangan asal baca. Nah kan, tabaruk dengan Fatul Bari. Nah, tabaruk dengan Fatul Bari. Jadi ya, falsaf, saya telah selesai membaca Fathul Bari. Hmm. <clears throat> Taib, ketika kalau bin Basrah rahimahullah ta'ala wa ada litambihil ayat wa ada litambihil ayat wa ada isim isyara musar ilaihinya apa? La yamassuhu diartikan la yajidu ta'mahu wa naf'au ila man amana bil Qur'an wala yahmilu bihaqi illal mungkin. Itu diinginkan oleh Imam Bukhari litambihil ayat bukan mengingkari makna yang maksur dari salaf tapi ingin membawakan makna yang dikatakan fahwal khitab mafhum aulawi dari kisem mafhum muwafaqah mafhum muwafaqah itu dalam ilmu usul ada dua mafhum aulawi dan mafhum musawi Mafhum? Nah. Antara mantuk dengan mafhumnya sama konsekuensinya. Kalau alawi antara mantuk dengan mafhumnya, mafhumnya lebih tinggi konsekuensinya. Mereka membuat contoh dalam usulnya jumhur. Walatakullahu ma'ufun walatan haruma Ma'uf aja enggak boleh. Lebih-lebih lagi menempeleng orang tua. Maka harus tidak lo, tidak boleh. Ini usulnya jumhur. Kecuali dahiriyah yang mereka mengatakan uf ya uf saja yang dilarang. Kalau mau nempel yang mau membunuh orang tua, melakukan orang tua itu dengan dalil yang lain wabil eh sana katanya. Mahfum? Konsekuensi ihsan adalah berbuat seluruh kebaikan kepada orang tua. Jangankan mencep kepada orang tua. Enggak, boleh. enggak boleh. Tahu mencep? Sinis. Nah. Wasahibu ma bidunia ma'rufah. Ini dalilnya jumbo. dalilnya apa? Zahiriyah. Karena nggak mau berusaha dengan mafhum. hujannya cuma mantuk tok wis, nggak nama mafhum. La mukhalafa wala muafakoh. Mantuk tok, kalau nggak mantuk bukan hujah. Apa itu? Adapun usulnya sumur di sini diantaranya adalah alimam bukan wa Ta'ala beliau membawakan makna litambil ayat nah, untuk membawakan apa Ayat yang memberikan tambih. Ayat ini memberikan suatu perhatian. La yamassuhu. Kalau yang menyentuh saja tidak orang yang bersuci, bersuci dari hadas lebih-lebih lagi mau mendapatkan taamnya nggak dapat sama sekali. Nah itu. Mabum? Manfaatnya nggak dapat sama sekali. Kecuali orang yang beriman. Karena yang menyentuh tidak ketiga orang kecuali orang yang beriman saja tidak boleh menyentuh lebih-lebih lagi mau merasakan dan mau mengambil manfaatnya malah nggak dapat. Itu namanya mafhum al-aulawi dikatakan fahwal khitab. Hah? Dibaca kitabnya Jumhur dalam usul fikih. Biar tahu kenal istilah biar kenal apa? Biar kenal istilah fahwal khitab. <clears throat> Kitabnya Syaukani Irsyadul Fuhul kitabnya tadi apa? Al-Mudzakkira dan kitab yang lain banyak sekali. Kitab-kitab usul fikih semuanya rata-rata seperti itu kecuali indah doiria. Mereka la yahtajuna sunabil apa bil mafahim kuliah. La fahwal kitab wala muafakoh wala al mukhalafah. Berusaha dengan mantuk saja. Kalau nggak cerdas, nggak bisa. Pokoknya dohiriyah itu kalau orang nggak cerdas wis nggak bisa ngaput, nggak bisa nututi. Piye dingin lagi. Tapi kalau cerdas, ya kan? Mereka pakai hujah, pakai mafhum, kami pakai nas katanya. Nah, dan tingkatan mafhum dengan nas lebih dulu tingkatan nas baru mafhum. Kenapa jauh-jauh pakai mafhum nas saja sudah cukup-cukup katanya. Mafhum itu? Nah. Jadi maka itu dikatakan oleh Al Imam Al Albani dalam saya mobil nggak ada kitab di muka bumi ini yang membandingi kitabnya Ibnu Hazm dalam usul fikih eh eh kam. Udah enggak ada lagi udah. <clears throat> Juga sesana Allah sudah mengatakan seperti itu. Tapi kenapa kok dibikin usul lagi saya katanya? Untuk melatih anak-anak biar tahu kawaitnya alul ilm yang dilewati dalam kitab-kitab mereka. <clears throat> Saya perhatikan <clears throat> bin Bas taala, "Hadza litamhil ayat." Yakni hadha kembali kepada la yutamahu ila akhirihi, La yutamahu wa naf'u ila man amana bil Qur'an wa la yahmilu bihaqi illa al mukin. Ini untuk dikatakan tambil ayat, dikatakan sana dalam usul fikih itu ada katanya namanya isaratun nas atau tambihun nas. Nah, antum akan jumpai pembagian ya, pembagian dalam mengetahui cara beristidlal itu ada yang pakai isaratun nas, ada yang namanya iktidaun nas, ada yang namanya apa? Fahwa, fahwal khitab dan semisalnya. Istilah-istilah tadi itu ujungnya adalah maknanya mirip-mirip cuma dibedakan dengan nama-nama yang mereka inginkan. Menurut Hanafiya ini, menurut Jumhur ini, tapi tuntutannya sama. <clears throat> baik wadah tambil ayat wa qawlu jama'atin min salaf wal mashhur la yamassu illa yahmiluhu wa yamas wa yamassuhu bi wa yamassuhu bi yadihi illal mutahharun wa qawlu jama'atin min salaf jangan dibaca wa qawli ini wa qawlu jama'atin begitu min salaf wal mashhur dan perkataan sekelompok dari para salaf, dari para ulama, dari salaf, dan yang masyhur tentang penafsiran makna la yamassuhu illal mutahharun la yahmiluhu wa yamassuhu illal mutahharun. Ini yang masyhur dari salaf. Ya kan? Tapi Imam Bukhari membawakan lain la yajidu ta'ma wa naf'au illa man amana bil Qur'an wa la yahmilu bihaqqi illal mukin. Nah. Kenapa? Karena beliau membawakan ayat masalul ladzina hamilut taurat dalilnya Imam Bukhari. Dalilnya Bukhari masalul ladzina hamilut taurat tsumma lam wa kama masalul himar yahmilu asfara bi sama masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalim. Jadi Imam Bukhari punya dalil ini. Siapa salafnya dari Imam Bukhari? Ya Bukhari sendiri membawakan ayat ini. Nanti tanya siapa salafnya Imam Bukhari membawakan masalul ladzina sebagai sebagai makna la yazidu ta'mahu wa naf'u illa man amana bil Qur'an wa la yahmilu bihaqqi illa mungkin. Ya. Ya Imam Bukhari ini yang membawakan dalil ini. Diterima enggak? Kalau mau nolak, kamu mampu. Karena enggak ada salapnya gitu. <laughs> kamu ketawakan orang. Bahkan kamu akan mengetawakan dirimu sendiri. Sambil ngingkari sambil ketawa. Aku udah dingin piye yo ngono lagi. Wis gligak-gligik ngono. Dadi rodok gendeng ini ngono. Apa? Diketahui oleh seluruh dunia kemudian termasuk dirinya sendiri mengenalkan dirinya sen sendiri. Guyang-guyang bermelaku, aku udah dingin nih. Orang korosnya tiba-tiba sudah dingin nih. Apa itu? Jadi Imam Bukhari membawakan ayat ini sebagai penafsiran makna la yamassu ilal mutahharun la yajidu ta'mahu wa naf'ahu ila man amana bil Qur'an wa la yahmilu bihaqi illa ilal mungkin. Mafhum? Maka itu kita katakan, qala Imam Bukhari rahmat taala tafsir ayat ini Masalul ladina humilut Taurata. Dengan konsekuensinya layak jitu ta'amahu wa naf'au ila man amana bi ila akhirih. Apa itu? Baik. Sehingga harus diberikan pengarahan yang lurus dari kalamnya Imam Bukhari masih dikatakan oleh Imam oleh Syekh bin Bas ya kan Wa ma hamluhu ala la yajidu ta'mahu wa la yadhuku ta'mahu illa al-mutahharun min al-kufr Fada makna a'dham wa akmal. Nah, ini namanya tauji dari Syekh bin Bas untuk memahami kalamnya Imam Bukhari. Jangan disalah-salahkan saja. Tapi diarahkan dengan mana yang lu lurus. Jadi la illal mutanani illa minal ahdas. Tidaklah menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang tersucikan dari hadas. Nah, adapun hamluhu Adapun di bawah Imam Bukhari kepada la yajtahmahu wa la yaduku tahmahu illal mutahharun al kufr bersih dari kekufuran ini adalah makna yang lebih agung, lebih sempurna. Nah, akan tapi dikatakan dengan bahasa ringkas ini namanya fahwal khitab. Apa itu? Itu namanya fahwal khitab teman mafhum au aulawi min kismil muha mafhum muafaqah. Lakin hal hadal murad au hadza min tambi. Apakah ini yang dimaksud dari ayat tadi itu ataukah ini cuma tambi? Yuqalu hadza min tambihin nas. Ah, ini ya Ini penting untuk mempelajari ini kamu nggak akan bisa kenal masalah kecuali belajar ilmu usul. Wes. Pamungkasnya, jawabannya, obatnya belajar ilmu usul yang ditulis oleh jumhur. Mabum? Nah itu. Kalau enggak, opo tambihun nas ini. Nah, di sana itu ada yang namanya isyaratun nas, ada tidak unas dan semisalnya itu adalah dibelajar dalam usul fikih. Jangan kemudian anti usul, anti usul. Usul yun itu akan gini, gini, gini. Ya kalian kalau nggak belajar usul kamu akan gitu-gitu. Nah, apa itu? Perhatikan. Jadi ah, lakin hal hadal murad apakah yang dimaksud dengan dengan mutaharun, masuk ilal mutaharun ini adalah kalamnya Imam Bukhari tadi itu apakah itu yang dimaksud? Atau ini cuma sekedar tambi dari makna tambi dikatakan yukolu ada min tambihin nas. Nah, itu termasuk apa? Dari apa? Dari nas yang berikan makna ke arah tersebut. Hmm. Ya kan? Dari makna yang dikandung oleh nas, yang dituntut oleh nas Wa min babi aula wa min, wa min fahwahu. Aula dan fahwa satu makna. Kalau yang nyentuh saja kecuali nggak disentuh, Quran nggak disentuh kecuali orang yang tersucikan dari hadas, lebih-lebih lagi Quran itu bisa diambil manfaatnya. Nggak mungkin kecuali orang yang bisa mengambilnya adalah orang yang memang beriman dan yakin itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan fahwal khitab. Mafhum au aulawi. Lianna idza kana la yamassuhu fid dunia al massa al hissiyya illa al mutahharu. Min al ahdasi fa min babi aula la yadhuku ta'mau wa la yantafi ubi wa la yajidu tahu ala al haqiqa illa al mu'minu al mutahharu min al kufr. Alasan dari saya bin Bas dari termasuk tambihun nas fahwal khitab atau mafhum awlawi Kenapa? Karena apabila di dunia ini Al-Quran tidaklah disentuh kecuali Orang yang tersucikan dari hadas lebih-lebih lagi. Ya kan? Nggak akan merasakan rasanya Al-Quran, nggak mengambil manfaat dengan Al-Quran, nggak mendapatkan manisnya bacaan Al-Quran, ya kan? Nggak mendapatkan manisnya Al-Quran itu secara sebenarnya, kecuali orang yang beriman dan yang terbersihkan dari kekufuran. Mafum itu? Itu namanya mafum al-aulawi. Jadi ini yang diinginkan oleh apa? Oleh Syekh Bas untuk memahami kalamnya Imam Bukhari la yajru ta'mahu wa naf'au illa man amana bil Qur'an. Dari kalamnya Bukhari untuk menafsirkan la yamassuhu illal mutahharun. Dalilnya beliau Masalul ladina hamilut taurata thumma lam yahmiluha. Kamasalil himari yahmilu asfara. Jadi sangat jauh. Jadi namanya isyarat sangat jauh oleh Imam Bukhari. Sangat jauh cara untuk mendudukkan pemahaman yang lebih luas. Hah? Apa itu? Makanya ada dikeluarkan dari uh, eh, Fatul Bari itu oleh saksanola Zaidi satu jilid tebal. Ya kan? Kawaid usulia, kawaid fikia walugawiyah dan hadisnya di Keluarkan dari Fathul Bari satu jilid. Dan itu bukan sebagai pembatasan. Saya selalu punya kitab seperti itu. <clears throat> Taib soalun hada marzuhun apakah itu lemah laya masuk ilal mutaharun, Ya kan? Apakah itu marzu dari kalamnya Bukhari tadi? Jawabannya lah, bukan marzuh la yahmil la yajidu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bil Qur'an wa la yahmilu bi haqqi illa al mungkin. Apa itu maksud ya Syekh katanya. Muridnya tanya. Muridnya ini bukan sembarang murid tapi para masayah loh Nah, apa itu marzu? Kalamnya Bukhari tadi, la bukan marzu. Muradul muallif yakni Imam Bukhari at-tambihu yang diinginkan dengan penafsiran la yajut ta'mahu wa naf'au illa man amana bil Qur'an la akhiri. Maksudnya adalah tambih yakni al-mas al-hakiki ma yahsulu illa lil mu'min wa wada kotok mau. Maksudnya sentuhan yang secara sebenarnya tidaklah terhasilkan kecuali dari seorang mu'min, bagi orang mukmin yang benar-benar dia mendak, merasakan rasanya Al-Qur'an. Wa mazakal ma'na al adhar al-masu salaf la budda min natuhur inda masil Quran lakin hadza min babi tambi wa min babil fahwa wa min babi aula yakni yakni ini adalah ini bahasa-bahasa yang bukan bahasa tulisan ini bahasa omongan sehingga yakni taruh belakang saya dibilang yakni yakni apa yakni seharusnya taruh belakang taruh depan semua ini taruh belakang yakni ngono lho e ah ngono kalau sesuatu ini ya ngono lho maksude kayak begitu maksudnya apa? Nah. Karena ini adalah baca bahasa omongan sehingga ya ini taruh di belakang ini. Ini nggak ada susunan kalimat kalau terus mana ada ya ini di sini. Cuma kalau bahasa kita nya ngono maksudnya. Gitu loh maksudnya. Jadi yang dimaksud adalah menyentuh secara sebenarnya ini nggak akan terhasil kecuali dari bagi orang yang mukmin. Dialah yang merasakan rasanya Al-Qur'an. Adapun mana yang adapun itu katanya makna yang masyhur itu Al-Azhar yang lebih zahir dari salaf ini la buddha menetuhur harus dari suci. Ya, suci dari hadas. Ketika menyentuh Al-Qur'an itu makna yang masyhur. Akan tapi ini lakin hadas akan tapi ini dari kalamnya Bukhari masuk dalam babu tambi dari babu fahwal khitab mafum aulawi dan yang semisalnya itu maksudnya itu maksud maksudnya. Ini namanya apa? Ini benar-benar menghargai sebenar-benarnya dari kalamnya Imam Bukhari ketika beliau mendatangkan ayat ini sebagai penafsiran la yamassuhu ilal mutahharun. Hah? Ini istimbatnya Imam Bukhari dengan sangat kan dikatakan faqih. Juga usuli, juga faqih. Ya kan? Setelah dia beliau adalah imam dari kalangan para muhaddisin, tapi beliau adalah faqih. Sehingga Sangat jauh ayat ini dibawakan masalul ladzina hamlut taurata. Ini istimbatnya yang sangat jauh dan tidak ditolak oleh ahlul ilm yang datang setelah beliau. Tapi diarahkan dengan makna yang maksud yang mafhum yang tidak ditolak oleh akal bahkan diteri, diterima. Kemudian ya, Pak. Nah, itu yang semoga saja sebagai faedah yang mungkin uh, sebagai untuk mengukur fatwa-fatwa yang lain dari kalamnya Imam Bukhari yang sangat kadang sangat jauh. Ya kan? Baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.